Kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang mulia ini. Dalam keadaan kita terbimbing mengikuti sunnah Nabi. Dan kalau bukan karena petunjuk Allah. Niscaya tidak mungkin kita akan terbimbing. Ini adalah salah satu ucapan penduduk surga nanti. Nanti. Saat mereka tiba di surga Allah, mereka ucapkan pujian kepada Allah Ta'ala. Mereka memuji Allah atas petunjuk yang Allah telah berikan padanya. Sehingga dengan petunjuk Allah mereka dapatkan jannah surga Allah Ta'ala. Demikian pula, Iwafillah Barakallahu Fikum. Sore ini kita syukur pada Allah SWT. Allah berikan hidayah dan taufiknya. Kita duduk bersama di majlis yang mulia ini. Untuk kita mendulang warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tentunya kita semua mengharapkan kebahagiaan, semua kita mendambakan hidup bahagia baik dunia maupun akhirat seperti yang kita panjatkan doa Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azabannar ternyata doa ini yang sering dibaca Nabi SAW tidak akan terwujud harapan kita tidak akan tercapai cita-cita kita ini kecuali dengan mengikuti petunjuk yang telah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam suratul An'am ayat yang ke-90 Allah berfirman Ulaika hadallah fabihudahum muqtadi Itulah mereka orang-orang yang telah Allah beri dia petunjuk. Maka dengan petunjuk yang Allah berikan kepada mereka, mereka terbimbing. Ikhwani fidin azanillahu wa iyyakum. Allah telah jadikan satu-satunya jalan untuk meraih kebahagiaan kita adalah seperti yang Allah beritakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah? Laqad laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Allah sampaikan pada ayat yang agung ini sungguh benar-benar ada bagi kalian wahai kaum mukminin pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi siapapun dia yang ingin jumpa Allah nanti di akhirat di surga dan yang inginkan keselamatan di akhirat nantinya Allah perintahkan kita teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa zakarallaha kasira dan ia banyak berzikir kepada Allah taala. Ikhwati fi din azanillahu wa iyyakum. Allah perintahkan kita semua untuk senantiasa meneladan dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah jalan yang Allah pilih untuk kita tempuh. Dan sungguh Betapa bahagia umat ini. Karena Allah berikan agama yang sempurna. Teladan yang sempurna pula. Dan telah sempurna jalan yang telah ditinggalkannya. Untuk kita tempuh sehingga kita tidak mungkin membutuhkan jalan-jalan yang lainnya. Jalannya lurus, terang, dan tampak jelas. Maka ya filabarakallahu fikum dikatakan dalam syair tarjun najata walan tasluk masalikaha innas safinata la yajri al yabati kalian inginkan keselamatan kalian inginkan kebahagiaan namun kalian tidak mau menempuh jalannya maka sungguh kapal tidaklah mungkin berjalan di daratan Antum lihat ada kapal bisa jalan di darat? Tidak mungkin karena kapal mesti di air, di laut, di sungai. Artinya beliau para ulama kita mengingatkan bahwa kalau kalian inginkan keselamatan tempuh jalannya dan jalan untuk keselamatan kita sudah digariskan Allah Ta'ala yaitu yang dikatakan oleh Nabi SAW wa anna hadha siratim mustaqimang fattabi'u ini jalan Allah yang lurus ikuti kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah seperti diucapkan Imam Anas Ibn Malik rahimahullahu taala as-sunnatun nabi kasafinatin nuh sunnahnya nabi kayak ibarat kapal Nabi Nuh. Man rakibahan najat. Siapa naik di kapal Nabi Nuh selamat dari gelombang banjir yang besar. Dan siapa yang ketinggalan tenggelam. Begitupun umat ini siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi selamat. Siapa yang tertinggal tidak mau pegang teguh dengan sunnah Nabi tenggelam dalam kesesatan. Sehingga dikatakan sunnah Nabi ini adalah ibarat surga di akhirat. Begitu sunnah Nabi di dunia. Siapa yang di akhirat masuk surga Allah itulah orang yang selamat. Dan siapa yang di dunia ini berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu itu yang selamat. Dan tidak ada jalan lain. Karena Allah katakan fama ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada sesudah al-haq kecuali sesat. Siapa yang tidak berpegang teguh dengan kebenaran ini yang diajarkan Nabi sesat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga Allah perintahkan kepada kita semua untuk selalu berusaha meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahkan Allah tegaskan lagi di akhir surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah katakan di ayat ini, siapa saja kalian yang ingin jumpa Allah, Hendaknya beramal-amalan salih. Dan jangan sekutukan Allah dengan apapun dalam ibadah. Yang dimaksudkan beramal-amalan salih ya ikhwah barakallahu fikum. Itu adalah amalan-amalan yang dikerjakan, yang dicontohkan Nabi SAW. Itu amalan salih. Adapun selain daripada amalan ini. Yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Jangan tertipu kalian. Jangan kita tergiur dan tertipu. Yang tampaknya baik. Menurut perasaan. Menurut akal pikiran. Tapi beliau tidak mencontohkannya. Jangan pernah kita menganggap itu baik. Kenapa demikian? Ya filabar barakallahu fikum. Sebab kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis An Abdillah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fanazilna manzilan famina man yusrihu khuba'ahu wa minna man yantadil wa minna man huwa fi jasadihi kata beliau Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu anhuma mengatakan kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar satu perjalanan lalu kami pun bersama beliau singgah di tempat persinggahan biasanya di lembah yang ada pohon-pohonnya berteduh karena terik matahari yang tak bisa dielakkan panasnya atau capek lelah perjalanan panjang ditempuhnya singgah-singgah di satu tempat dan di antara kami ketika itu ada yang memperbaiki tali-tali pelanaknya ada yang berteduh di bawah naungan pohon ada yang membetulkan pelanak kudanya tiba-tiba idnada munadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba penyeru yang tukang menyeru dari penyuruh Rasulullah SAW berseru. As-salatul jami'ah. Ini panggilan untuk kumpul. Seruan untuk kumpul mereka, para sahabat radul anhum. Sehingga ketika penyeru beliau menyerukan as-salatul jami'ah. Fajtama'na ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal. Kami pun segera semua kami kumpul. Kumpul kepada Rasulullah SAW maka beliau pun bersabda ya beliau sampaikan innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirhum sharra ma ya'lamuhu lahum apa kata beliau sungguh kata Rasulullah sallallahu tidak ada seorang nabi pun sebelumku yang Allah utus kecuali pastilah pasti nabi tersebut akan menunjukkan kepada umatnya pada kebaikan yang dia tahu itu baik bagi umatnya dan pasti akan memperingatkan umatnya dari keburukan yang dia tahu itu buruk bagi umatnya. Wa inna ummatukum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Sungguh umat kalian ini dijadikan oleh Allah keselamatannya ada pada generasi awalnya. Yaitu generasi yang mulia, generasi yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersama Khulafa Ar-Rashidin yang terbimbing dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayusibu akhiruha bala dan akan menimpa umat ini pada akhirnya berbagai macam bencana, berbagai macam petaka wa umurun tunkirunaha dan perkara-perkara yang kalian ingkari wa taji'u fitnatun yuraqqiqu ba'dha ba'dha lalu datanglah fitnah yang makin berat dan makin berat sebagian dirasa dari yang lainnya wa tajul fitnah datang fitnah fayaqulul mu'min sampai orang mukmin itu berkata hadhihi muhlikati ini kebinasaanku karena beratnya fitnah serasa tidak sanggup memikulnya. Sumatan kasyifu, kemudian tersingkaplah fitnah itu. Wataji'ul fitnah, ternyata datang lagi fitnah berikut. Fayaqulul mu'min sampai orang-orang mu'min berkata, Hadi hadihi, begini dan begitu. Karena dahsyatnya fitnah. Kemudian beliau katakan, Faman ahabba ayyuzakziha aninnar. nar wa udkhilal jannah maka barang siapa yang menginginkan diselamatkan oleh Allah dari azab neraka Allah masukkan dia ke dalam surga fal ta'timaniyatuhu maka hendaknya ia usahakan dalam saat ajalnya pada posisi wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir dia tetap beriman kepada Allah dan hari akhir. Walaupun dahsyat fitnah kayak apa dahsyatnya. Tetaplah. Kalian usaha istiqamah. Dalam iman pada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nasil ladhi yuhibbu ayyuta ilaiha. Dan berikanlah pada manusia. Apa yang kau sukai untuknya. Seperti yang kau suka untuk dirimu. Wa man baya'a imaman <clears throat> fa'atau safaqatau yadahu wa Dan barang siapa yang telah membaiat seorang pemimpin, seorang imam, seorang amir, pasrahkanlah dirinya, tangan dan hatinya maksudnya, falyuti'hu ta'atilah pemimpinnya. Ini satu semampuhnya. Fa'in in yunazi'u kalau kemudian muncul tandingan yang lain ya dia ingin menggulingkan kekuasaan orang yang tidak baiat itu atau yang kita baiat padanya maka perangilah orang yang akan menggulingkannya yang memberontak padanya perhatikan ya fila fikum Tadi sudah Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat 110 bahwasanya kata Allah siapapun di antara kita yang ingin jumpa Allah di mana kita jumpa di surga dan ingin ya untuk dapatkan keselamatan di akhirat apa kata Allah taala syaratnya fal ya'mal amalan solihah lakukan amalan-amalan salih yaitu amalan yang telah diajarkan dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada contoh dan perintah dari Nabi, jangan kita amalkan. Sehingga para ulama ada yang menyebutkan bahwa sunnah Nabi itu ada dua sisi. Satu sisi sunnah fi'liyah, satu sisi sunnah tarkiyah. Maksudnya bagaimana? sunnah fi'liyah apa yang dikerjakan Nabi wajib kita ikuti, kita amalkan. Apa yang ditinggalkan Nabi pun wajib kita tinggalkan. Jangan dicampur, jangan dianggap sama. Sebab sudah dikatakan beliau tadi dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, baik beliau ataupun nabi-nabi yang dulu sama akan menunjukkan kepada umatnya satu kebaikan yang ditahu itu baik bagi mereka akan memperingatkan dari satu kejelekan yang ditahu itu jelek bagi mereka apalagi nabi kita yang Allah sudah turunkan pernyataan langsung Al-yawma akmalatu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa lakumul islam Apalagi sudah turun ayat ini. Yang Allah nyatakan hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Dan telah kusempurnakan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini pernyataan langsung dari Allah. Tentang sempurnanya agama ini. Sehingga hadirin. Ikhwanifidin azilu'iyakum. Apa yang ketika itu Nabi perintahkan. Rasulullah SAW perintahkan itu akan jadi perintah sampai hari kiamat. Dan apa yang dilarang akan dilarangan sampai hari kiamat. Tinggal kita mau ndak belajar. Mengetahui mana yang Nabi perintah. Mana yang Nabi SAW larang. Jangan sampai kita tercampur aduk takaruan. Karena kita tidak tahu yang diperintah tidak dijalani, malah yang dilarang dilanggarnya. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wa qad amarallah bita'atihi. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Al-Quran fi aktsari min salasina mawdi'an min al-Qur'an. Lebih dari 30 ayat yang letaknya ada dalam Al-Qur'an. Perintah untuk kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Allah sertai, Allah sejajarkan. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qarana ta'atu bi ta'atihi dan Allah selalu menyertakan ketaatan kepada Allah dan kepadanya yakni ati Allah ati Rasul selalu beriringan wa qarana baina mukhalifati wa mukhalifatu dan Allah menyertakan antara menyelisihi beliau dan menyelisihi Allah sama artinya ketika seorang menyelisihi nabi berarti dia menyelisihi Allah sehingga Allah peringatkan kita dalam Al-Qur'an فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ Allah ingatkan hati-hati kalian dari mereka orang yang menyelisihi perintah Allah. Siapa mereka? Kapan itu terjadi? Ketika orang itu menyelisih perintahnya Nabi berarti ia menyelisih perintah Allah. Ketika seorang menyimpang dari sunnahnya Nabi berarti dia menyimpang dari syariat Allah. Begitupun kata beliau kama korona bena ismu wa ismu. Ya, bena ismu wa ismuhu. Seperti itu pula Allah sertakan sejajarkan antara nama Allah dan nama Nabi dalam penyebutannya. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 80 Allah sebutkan wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah ومن تولى فما أرسلناك إلا عليهم حفيظا Allah katakan siapa yang taat kepada Rasulullah SAW berarti sungguh ia taat kepada Allah dan siapa yang berpaling maka kata Allah kami tidak utus engkau untuk menjamin menjaga mereka kalau mereka menyimpang, ya resiko tanggung sendiri. Seperti sabda Nabi SAW, Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Dalam hadis dari Abu Hurairah an, semua umatku kita masuk telung tentunya semua umatku kata beliau akan masuk surga Allah kecuali yang enggan yang menolak ini bikin heran para sahabat mereka bertanya, "Ya Rasulullah, mayyaba? Mayyaba ya Rasulullah? Siapa yang menolak? Siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah?" Beliau jawab, "Man ata'ani dakhala jannah, man asani faqad abba." Siapapun orang yang dia taat kepadaku akan masuk surga. Dan siapa yang dia durhaka padaku, maka dialah enggan masuk surga berarti. jelas ihfila barakallahu fikum sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita secara langsung dalam surat Ali Imran ayat 32 apa kata Allah qul atiiullaha war rasula fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin perhatikan ayat ini sampaikan wahai nabi katakan kepada mereka umatmu Taatlah kalian semua kepada Allah Ta'ala. Dan pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kalian berpaling. Tidak mau taat kepada Allah. Fa inna allaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Ini bahaya besar ya ikhwah barakallahu fikum. Bahaya besar orang-orang yang ia melanggar tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terancam dengan ancaman ini. Walaupun kita tidak boleh katakan, oh fulan kafir, nggak boleh begitu. Tapi ini ayat memberi peringatan keras. Wa in tawallau jika sampai berpaling kalian dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya, Allah tidak cinta orang-orang yang kafir. Hati-hati. Na'yafila barakallahu fikum. Ayatnya jelas dan tegas. Kandungannya pun kita paham. Dalam ayat ini Allah perintahkan untuk apa kita taat pada Allah dan Rasulnya. Ini adalah jalan keselamatan kita ya ikhwah. Maka syukurlah kalian Allah beri bimbingan untuk berjalan di atas jalan ini. Ibarat kita umpamanya menuju ke Jakarta dari Tegal, sudah masuk jalan tol yang tol arahnya memang ke Jakarta. Kalau ingin sampai tinggal sabar-sabar aja, biar macet, biar antri, biar sabar saja kan jalannya satu akan sampai. Itu kita di dunia. Tapi mengapa kebanyakan dari kita kaum mukminin sudah tahu jalan menuju Allah ke surga Allah cuma satu, kok banyak belak belok belak belok ambil jalan sendiri? Itu tidak lain karena tertipu. Siapa penipunya? Yang tipu mereka siapa? Yang sesatkan mereka siapa? Syaitan. Kenapa mereka bisa disesatkan? Karena kejahilannya. Karena ketidaktahuannya. Karena tidak tahu jalan yang benar. Mudah disesatkan oleh syaitan. Yang syaitan serta merta menyesatkan susah. Tapi bertahap. Dengan langkah-langkahnya. Nam ya barakallahu fikum. Sehingga jelas ya barakallahu fikum. Dari ayat yang agung ini. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan dalam suratul Ahzab ayat yang ke-71. Allah katakan wa may yuti'illah war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapapun orang yang taat kepada Allah dan rasulnya sungguh kata Allah dialah orang yang akan dapatkan kebahagiaan dengan kebahagiaan yang besar. Ikhwani fi din wa iyyakum, kebahagiaan yang mana yang dicari kita? Dan perhatikan di mana adanya. Bagaimana caranya? Coba perhatikan. Kebahagiaan itu yang sesungguhnya bukan ketika orang itu kaya raya di dunia. Ya, kalau memang kekayaan itu sumber kebahagiaan dan pangkal kebahagiaan, berapa standar kekayaan itu sehingga orang dikatakan bahagia. Ternyata mereka para pengejar dunia yang telah banyak uang menurut pandangan kita. Yang punya uang miliar-miliar. Mereka pun masih mengejar ingin hidup bahagia. Belum dapat katanya. Ya. Nah. Karena memang bukan di dunia. Dan Allah sudah katakan dalam surat Ali Imran. Ayat yang ke 85. 185. Apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannati faqad faz. Allah katakan di ayat ini, siapapun orang yang Allah selamatkan dari siksa neraka, Allah masukkan ia ke dalam surga, sungguh itu orang yang bahagia. Jelas? itu orang yang bahagia. Makanya doa yang paling banyak beliau Rasulullah ulang-ulang beliau baca doa yang kita sering baca pula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena itulah sebenarnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ya fil barakallahu fikum. Kalau kita ingin mendapatkannya, Allah sudah katakan kuncinya wujudkan janjimu buktikan ikrarmu asyhadu alla ilaha illallah dengan mengikhlaskan ibadahmu hanya kepada Allah buktikan syahadatmu asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan itibakmu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kita melenceng menyimpang dari ajarannya. Sungguh ya filabarakallahu fikum. Berikut ini akan kita coba sampaikan beberapa buah daripada buah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diucapkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau menyebutkan beberapa buah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita berharap dengan semangat ya atau dengan mengetahui buah mengikuti sunnah Nabi ini kita semangat untuk ya mengamalkan sunnah itu seperti petani karena dia menginginkan buah dari tanamannya semangat merawatnya memupuknya ya karena dia inginkan hasilnya begitu pula kita tentunya untuk mendapatkan buah daripada ittiba'us sunnah ini kita harus serius dan sungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sudah katakan kalau engkau betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah pun akan memberikan apa yang kau dambakan. Lihat ya fila barakallahu fikum. Yang pertama buah daripada mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-wusulu ila darajatil mahabbah. Orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampailah ia kepada derajat mahabbah, yakni dia akan dapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah? Qul in kuntum Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah katakan dalam ayat ini, Qul katakan wahai nabi kepada mereka semua, kalau benar kalian cinta Allah, maka ikuti aku. Pastilah Allah akan cinta kalian. Subhanallah hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah jalan termudah. Jalan yang paling gampang dan gamblang. Terang benderang. Untuk kita meraih kebahagiaan. Capek dulu, dapatkan dulu kecintaan Allah. Sebab orang yang sudah Allah cinta, tidak akan mungkin Allah akan mencelakakannya. Tidak mungkin Allah akan menyesatkannya. Dan tidak mungkin Allah akan membinasakannya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Antum perhatikan ucapan beliau. Para santri bisa tulis saya bacakan sedikit. Ya, Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata. fakullu manittaba'ar rasul sallallahu alaihi wasallam fallahu kafihi wa wa nasirihi kata beliau setiap orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pasti Allah akan mencukupi dia. Allah akan memberi petunjuk dia. Allah akan menolong dia. Waraziqihi. Dan Allah pun akan memberikan rizki kepada dia. Walahu nasibun min. Dan dia akan dapat bagian dari firman Allah. La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan kalian sedih, sungguh Allah bersama kita. Taib hadirin yang dimulakan Allah. Perhatikan janji yang disampaikan. Apa yang diucapkan Insyaul Islam Ibn Taimiyah Ta'ala ini. Siapa saja yang mengikuti Rasulullah SAW. Allah pertama cukupi dia. Ya. Segala kebutuhannya Allah cukupi sehingga akan terpenuhi yang dibutuhkannya. Kedua, Allah akan beri ia petunjuk sehingga akan terus terbimbing jalan hidupnya dan selamat dari kesesatan. Ketiga dalam ucapan beliau wanasiri Allah akan menolongnya sehingga siapa yang Allah tolong pasti akan menang tak mungkin akan terkalahkan. Baik musuh dari kalangan syaitan maupun dari kalangan manusia. Ingat ihfila barakallahu fikum dalam surat Al-Fat. Allah sudah katakan ya ayat yang tujuh, coba dilihat nanti. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bila kalian benar-benar menolong Allah, yakni menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Janji Allah yang kita harus sambut. Ya, apa yang Allah katakan pastilah akan terjadi. Kalau benar-benar kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah pun akan menolong kita. Na'yafila barakallahu fikum. Menolong Allah bagaimana maksudnya? Yakni menolong agama Allah kita tidak akan membiarkan agama ini terus ya saya ulangi bukan surat Al-Fat surat Muhammad SAW ayat 7 Nah ya fila barakallahu fikum itu janjinya Allah dengan kita mengikuti sunnah Nabi mengamalkannya ilmu yang kita dapatkan berarti apa itu yang dimaksud menolong sehingga agama ini akan terus tampak kebenarannya dan iafila ya barakallahu fikum. Kata Nabi SAW ini kelompok ini akan tetap ada. Latazalu ta'ifatun min ummati. Akan tetap ada sekelompok kecil dari umat ini. Dohirina alal haq. Tampil terus di atas kebenaran menjadi pelopor kebenaran. Atau dalam hadis yang lain. Alal haqqi mansurun. Di atas kebenaran mereka ditolong. Sampai dikatakan Nabi SAW, La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka siapapun dia. Baik yang menentang atau yang menyelisihinya. Nah ya fila barakallahu fikum. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bagi orang yang mengikuti Rasulullah SAW seperti itu. Tentunya ya di balik ini kita harus sadari apa yang Allah katakan? Ya. Waja'alna likulli nabiyyin minal mujrimin. Kata Allah, kami telah jadikan tiap-tiap nabi itu pasti ada musuh-musuh yang terus memusuhinya, menentangnya dari kalangan para mujrimin, orang-orang yang durhaka. Tapi ingat, Walaupun banyak musuh-musuhnya. Allah jamin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukup Allah sebagai pembimbingmu dan penolongmu. Itu kata Allah. Makanya ini dijadikan dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalil. Yang ketiga, ya barakallahu fikum, eh, yang kedua, Orang yang mengikuti sunnah dia akan dapatkan buah yang kedua yaitu nailu ma'iyatullah. Dia akan meraih kebersamaan Allah. Yani Allah akan terus menyertainya. Ya. Kata beliau li'annau idzan nalal mahabbah nalal ma'iyah dikarenakan bila mana seseorang dia telah mendapatkan cinta Allah pasti dia pun akan dapatkan ma'iyatullah Allah akan terus menyertainya Allah terus menyertai dia kemanapun dimanapun ini orang akan terus disertai oleh Allah. Sehingga orang yang seperti ini tidak akan mungkin dia celaka. Sampai-sampai ketika Nabi Musa Ali suratu wassalam bersama Harun saudaranya diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun ya Nabi Musa khawatir khawatirnya kenapa karena Nabi Musa dulu pernah membunuh salah satu dari keluarga dari pasukannya, ya, pejabatnya Fir'aun. Tentunya Fir'aun masih murka. Fir'aun masih menyimpan dendam. Khawatir kalau sampai Nabi Musa dibunuh oleh Fir'aun. Sehingga Nabi Musa pun mengadu kepada Allah. Menyampaikan kekhawatirannya. Ya, kata Allah Ta'ala, ya la takhafa jangan kau takut ya Musa disebut dalam ayat Al-Qur'an na'am ini ma'akuma asma'u wa ara aku bersama kalian berdua kata Allah aku mendengar aku melihatmu subhanallah wa ya barakallahu fikum Allah sampaikan kepada Nabi Musa pernyataan bahwa Allah menyertainya Allah melihatnya Allah mendengarnya, tidak usah takut. Na'yafila barakallahu fikum. Sehingga apa yang terjadi? Nabi Musa bersama Harun dijaga oleh Allah Ta'ala dari kekejaman dan kejahatan Fir'aun. Makanya yafila barakallahu fikum itu disebutkan dalam surat Tauha ayat 46. Kata Allah, Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya. Allah katakan kepada keduanya, jangan kau takut ya Musa dan Harun. Sungguh aku bersama engkau berdua, aku mendengar dan aku melihat. Itu. Karena apa? Allah menyertainya. Allah menjaganya. Dan subhanallah hadirin. Kalau satpam yang jaga ada capeknya. Ada lelahnya ada rasa ngantuknya. Sekuat-kuatnya manusia jaga pasti ada ya saat-saat lelapnya. Seperti ibu yang sangat cinta pada anak bayinya. Dijaganya siang malam. Tetap kalau sudah waktunya ngantuk, tetap ngantuk. Walaupun berusaha menjaga. Tapi manusia lemah, tak kuasa. Beda dengan Allah Ta'ala. Ketika Allah menjaga kita. Allah selalu mendengar, Allah selalu melihat dan Allah tidak pernah apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak pernah Allah mengantuk, tidak pernah Allah tidur, terus mengawasimu, menjagamu, mendengarkan aduanmu. Itulah sehingga hadirin karena Allah cinta dan Allah sayang. Allah katakan kepada orang mukmin, Allahu ولي الذين amanu يخرجهم من الظلمات إلى النور Allah pelindung, penolong orang beriman. Allah keluarkan mereka dari gelap menuju cahaya sehingga terang jalannya dan ya lapang jiwanya, senang hatinya. Ini orang mukmin. Dilindungi dijaga Allah. Kenapa? Dia dicintai Allah, dia disertai selalu oleh Allah. Taib yang ketiga, buah daripada itibaus sunnah atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah ijabatud doa. Yaitu dikabulkannya doa. Hadirin yang dimulakan Allah, gambaran saja buat gambaran. Kalau kita sebagai bapak atau Anda sebagai ibu para umahat, karena cintanya kepada anak, sayangnya kepada anak, benar enggak? Kalau kita katakan hampir semua apa yang diminta anak, selama kita bisa memberi akan diberinya. Betul enggak? Betul enggak? Karena Pak saking cintanya. Anak meminta apa saja akan diberinya ketika kita mampu. Hanya karena kita kadang tidak mampu ya maaf nah tidak bisa bapak ibu tidak punya. Ini kita. Nah Allah subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya, maha kaya, maha luas rahmatnya. Ya maha kuasa. Maka kalau kita sudah dicinta Allah, kita sudah disertai selalu oleh Allah. Apa yang kita minta kepada Allah itu pasti, pasti, pasti Allah beri. Tadi masih ingat ketika khatib di mimbar yang menjadi penghalang doa kita nggak dikabul karena apa? Kita mengaku katanya Allah Taala kita kenal tapi nggak pernah memenuhi hak Allah. Kita mengaku cinta Nabi tapi nggak ngikuti sunnahnya Nabi. Nah itu karena apa? Allah nggak suka. Kamu bilang cinta Nabi, nyatanya kamu bikin bid'ah. Dibilang bid'ah nggak terima, marah. Ya apa ikhwah? Barakallahu fikum. Ya. Itu perhatikan sebagai penutup untuk sore ini hadis berikut ini dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qal, sungguh Allah taala berfirman, Allah taala berfirman dalam hadis Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Kata beliau Rasulullah SAW Allah berfirman siapapun yang berani memusuhi kekasihku sungguh aku nyatakan perang dengan dia. Allah marah, Allah nggak terima Cara kasarnya berani ganggu dilabrak sama Allah kamu. Ya, diperangi sama Allah. Siapa saja yang mengganggu kekasih Allah. Dan iwafila barakallahu fikum. Tidaklah seorang hambaku. Dia mendekatkan diri padaku. Dia berusaha terus mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan yang sunnah. Sampai Aku mencintainya. Hingga akhirnya aku mencintainya. Jadi hamba terus mendekat dengan amalan yang wajib. Ditambah lagi, mendekat lagi dengan amalan-amalan yang sunnah. Sampai ia dicintai oleh Allah. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Bila mana aku telah mencintainya. Maka akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya wa basarahu alladhi yubsiru bihi akulah pandangannya yang ia melihat dengannya wa yadaulati yabtisu biha dan tangannya yang ia memegang dengannya atau yang menyentuh dengannya wa rijlahu allati yamshi biha dan kakinya yang ia berjalan dengannya maksudnya ihwa barakallahu fikum seorang hamba ketika dia sudah dicinta oleh Allah akan terbimbing pendengarannya, terbimbing penglihatannya, terbimbing tangannya yang diperbuatnya, terbimbing kakinya melangkahnya. Kalau orang dicinta Allah itu ke masjid gampang mudah melangkahnya, ke tempat maksiat berat rasanya nggak bisa gerak. Begitupun tangannya sodako gampang dan mudah, tapi nyuri tidak bakalan. Orang yang cinta Allah. Yang dicintai Allah akan dibimbing. Tangannya pun akan terbimbing, kakinya, telinganya, pendengaran, penglihatan. Sampai kata beliau, Allah berfirman dalam hadis ini, Wa in sa'alani la'utiyannah la'utiyannahu wa la ista'adani la'uidannah kalau dia minta padaku pasti kuberi. Kalau dia berlindung padaku pasti aku lindungi. Contohnya hadirin. Rasulullah SAW ketika bersama Abu Bakar hijrah ke Madinah. Beliau masuk di Gua Sur. Kalau antum lihat guanya kecil. Dua orang di dalamnya lagi. Andaikan orang Quraisy yang mengejar. Naik di depan pintu gua longok ke dalam pasti dapat lihat. Tapi Allah takdirkan di situ ada burung bertarur, bikin sarang, ada laba-laba di situ membuat sarang. Ya, digambarkan seperti itu maknanya. Ya, sehingga orang yang lihat dari jauh, ah nggak mungkin. Kalau Muhammad SAW masuk pasti sarang ini akan terobek. Burung pun tidak mungkin bertelur di situ. Balik. Allah palingkan. Allah jaga. Begitu ketika apa? Turun surat. Tabat yada bilahabi watab. Ketika turun ayat ini, istrinya Abu Lahab, ya siapa namanya? Ummu Jamil ya. Barakallahu fikum. Membawa batu besar di tangannya. Dengan marah. Dia cari Rasulullah SAW di dekat Ka'bah. Ketika itu Abu Bakar bersama Rasulullah SAW di Ka'bah. Duduk di dekat Ka'bah sandar. Ini tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, mana temanmu? Maunya mau dipukul kepalanya dengan batu itu. Karena jengkel turun ayat yang menyatakan celaka Abu Lahab dan benar-benar celaka. Tidak akan memberikan jaminan keselamatan pada Abu Lahab hartanya, usahanya, anaknya. Akan dimasukkan dia ke neraka bersama istrinya. Marah istrinya. Ya ikhwa barakallahu fikum. Maka coba lihat. Ketika datang Ummu Jamil ke Nabi, tidak lihat Nabi, yang dia Abu Bakar saja. Siapa yang memalingkan pandangannya? Allah. Gampang bagi Allah. Jadi antum jangan khawatir. Jangan pelajari ilmu sihir yang katanya bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa menghilang. Jangan terpengaruh. Sungguh antum belajar ilmu Quran dan sunnah. Lihat para asal tidak antum. Bisa terbang dengan pesawat maksudnya. Umroh, haji, tawroh. Kan terbang. Dari Jakarta ke Papua, Jakarta, Sumatera, Kalimantan, mana mana Ilmu terbang itu. Ya. Tidak perlu kamu belajar dengan ilmu dukun untuk bisa terbang. Tidak perlu. Ilmu tembus pandang nggak perlu. Kalian tinggal pencet klik sudah miss video call langsung lihat saudaramu di jauh. Pelajari Quran dan Sunnah supaya terhindar dari maksiat. Dan ya bisa berjalan di atas air dengan kapal maksudnya. Tidak perlu pakai ilmu-ilmu dukun. Sengsara. Ada pernah teman cerita taubatnya waktu dia belajar ilmu untuk tinggal satu. Ilmu menghilang. Ya, katanya terbang sudah ini sudah Tinggal satu ilmu bisa menghilang. Tapi syaratnya harus makan hati anak bayi yang mati kesambar meledek. Astagfirullah. Itu yang belum dapat. Cari, cari, cari. Tidak dapat-dapat. Tapi dia ngaji. Terus dia tobat. Katanya. Lah kamu bisa terbang selama ini? Belum pernah coba. Rugi, rugi. Puasa sekian hari lamanya. Nahan lapar. Sudah sengsara ya kemudian dapat dosa nah kalau mati lagi belajar kayak gitu neraka mending kayak antum sabar belajar Quran dan Sunnah kalaupun nanti dipanggil Allah dalam keadaan istiqomah husnul khotimah Barakallahu fikum kita stop sampai nanti habis maghrib kita lanjut insyaallah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh